Iwa barahimakumullah. Kula wingi gawe posting teng Instagram. Demo puluhan ribu orang di jalan, bahkan teng Yogyo nganti bakar-bakaran. Di Jakarta seperti itu. pulau matur. Kalau seandainya demo-demo yang sudah terjadi tidak nambah klaster baru COVID-19, ini seharusnya pemerintah harus sudah mulai terbuka untuk mengizinkan pengajian-pengajian kembali dimulai. Mungkin apa mbak Ora Oradil demo nyuwun sewu. Sak tertib tertipe demo niku mesti kalah tertib kali pengajian. Urung ana ceritane pengajian kok bakar ban. Nggih mboten? Apa rumangsane corona niku wedi kalih tiang demo? Sing lucu niku bocah kula Jakarta. Bah izin. Ngopo? Ajeng teng gedung DPR. Ngopo demo? Mboten. Terus arepe ngopo? Manasik haji. Kok nganggo nglempar-lempar gedung DPR nganggo watu? Nggih, Bah, latihan lempar jumroh. Jadi kaya-kaya DPR niku gedungi setan. Sing cetha niku nyuwun sewu. Lak kula niku mlebu gedung DPR mesti kula guyu. Soalnya nopo, Ternyata sak lucu lucu nih Gus Miftah kalah karo lucu nih anggota DPR. Nah, tapi Lah piye? rapat, micok. Nah, rakyat ragajian DPR nyuwun sewu senajan tuh mboten mlebu tetep gajian. Ini ya rasah meri. Wong DPR niku wakile rakyat. Jadi rakyatnya pengen sugih diwakili DPR. Pengen duit mobil apik diwakili DPR. Pengen omai apik diwakili DPR. Jalan-jalan luar negeri diwakili DPR. Nyemplung neraka diwakili cangkemmu. Lah kula ngeten Bapak Ibu. Kula niku fair. Lah DPR api apike ya tak dukung, lah ana salahe ya kandani Lah nyuwun sewu, demo-demo itu sebenarnya bagus. Orang berunjuk rasa niku angsal mawon. Tapi ternyata setelah kita lihat itu banyak yang demo niku kurang ngerti sing di demo niku nopo. Bahkan ana sing diwawancarai, "Kenapa Anda demo?" Iya, karena ini undang-undang Meli Guslo itu merugikan. Lah, omnibus law kok jadi meli guslo Lagu lo sebagai agamawan yang saya lihat bukan masalah substansi omnibus law-nya tapi nopo tapi gini nyuwun bu kondisi seperti itu sindiran kagem pemerintah ya aja. wong bungok-bungok cangkeme wah wah muncrat kabeh sementara pengajian itu tertipe kados ngeten iki lho ya Allah ibu-ibu nih maskeran gitu Duka jenengan niku masker kan mergo wedi corona apa mergo merongos kula nggih mboten paham. Tapi ini kita tertib kan lho. gitu. Bahkan kalau ingin dulu ada 4 M yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dari corona. Satu, mencuci tangan. Hmm, lah zaman Bian cilikan kula niku mlebu mah, kon cuci tangan kon mangan. Nggih ta? Iya. Saat ini cuci tangan tapi udah ditawani, mangan. Bosok, bosok. Nomor loro nopo M kedua mengguna, eh, menggunakan masker. wes menggunakan masker. begini ini senene kali bojo kulo, "Bah, kok masker kulo dienggo wong lanang kok maskeran?" Oh iya. Lah kok ngeten-ngeten iki. malah kaya wawin aku. Jadi lawang lanang niku nembe adus, Kok meromoro lawangnya buka di delok uang biasanya sing ditutupin apa nih? ngerti nih? isin aku. Nah, ngerti nih. Lawang beda wedok loro, kene karo kene. Lak wawin beda, isin aku. ngerti ya wong lagu janjine dadi bancine lagi kita iki. Ya Allah. Mangke enten lagu anyar, sesuk Gus Miftah ajeng rekaman, judule loro Rumangsa Dosa kali Santri Maksiat. Nah, persembahan untuk anak-anak PGM. Jadi nyuwun sewu, memakai masker empon. Nomor telu napa? Menjaga jarak. Lah pengajian nggih susah kon jaga jarak. Oh, sing paling ciloko ya manten anyar. Manten anyar jaga jarak. Lah kelone kepiye ngoten Mosok kelone nganggo WA. Mah wis mlebu dereng lek cilik ketemu Mosok kelon kok nganggo WA cara ngendi Lah sing kula tonton teng Instagram niku ana lucu meneh. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang keempat, mentaati protokol. Ngomong protokol kleru protokol. Ya. Orang nganggo N lho. Untung orang nganggo N umpama nganggo n dadi napa prokoton nah Ayo kancane bunda niki sekolah belajar bahasa Inggris. Penggaris niku bahasa Inggris apa? Ruler. Lah. Gurune ngomong, orang nganggo R. Jadi ikutin ruler, macamnya ruler. Eh, R-nya dibuang. Ayo dibaca. Ular. Malah sing di gua ere sing Arab goblok, goblok aku. Oh, bahasa Inggris itu gampang kok. Pintu bahasa Inggrisnya door. Pintu rano kuncine gedor-gedor. Soal Covid niki nyuwun sewu, maka kalau ngomong kali bocah-bocah YouTube, judulnya apa bah? Kuat menghadapi Covid. Tapi saat dereng niku nyuwun sewu, dinten menika wau Kiai No niku ingkang wafat. Niku wonten tiga. Gus Fuk niku rayinipun Kiai Hamim Jazuli Gusmi. Lajeng saking Ginggong setunggal, setunggal saking pundi niku tiga. Mila kagem para masayih Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين niki lho kondisi ini donyane semakin gawat pakune agama kata sing kapundhut mila kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi innallaha la yaqbidul ilma sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu intizaan yang taziuhu minal ab jadi tidak dirabut secara langsung walakin yak bidul ilma biqabdil ulama tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara apa mewafatkan para ulama satu demi satu ini kan nyuwun saya Mbok kaya kula barang niku umure sak ngepira kula nggih mboten paham, tapi minimal lak sok kula mati lah minimal jenengan iso nonton YouTube kula. Gitu. Kula niku wis napa nggih? Kula bola-bali kok matur kali Bunda guyon. Bun, seso abah dhisik apa bunda dhisik ya? Bunda kita kon. Lah, aku mati dhisik, abah rabi meneh apa ora? <laughs> Ngono kuwi ta. Mesti ngoten iku takone. <clears throat> Ya kula jawab, ya kula nunggu takdir. Lah ana takdire ya aku rabi meneh. Lah orang ana takdire ya aku gawe takdir dhewe. Niku kula kula sering guyon kali bunda nih, Terus gantian kula takoni. Lah sing mati abadi sih. Bunda kira-kira rabi menah apa ora? <laughs> Oh, kayaknya menah. Ya ora lah. Ngono. Ah, rabi menah yang malam pertama tak perimpeni ya. <laughs> Ora tak buatin kalau dendeng ini buatin bunda namun tak kandhani wih gede nak aku aku ngon los serah rewel Pak Lemon tak nyek. dini ndene cilik. Bayangin matamu bayangke. Allah itu mencabut ilmu tidak secara langsung. Maka nyuwun sewu, generasi muda hari ini kudunya belajar. Kalau ulama-ulama dahulu memberikan warisan kepada kita itu melalui nopo, nulis kitab, prasasti, lembaran-lembaran, suhuf dan lain sebagainya. Lah kelas awake dhewe niku sakniki nyuwun sewu. Angel kon ngoten nih, Minimal napa? Meninggalkan jejak digital yang baik. Mila nyuwun sewu niki kula kerawuhan Wasekjen PBNO masih mampi tuduh PBNO mau mengangkat cerita Gus Miftah pengajian di dunia malam dan toleransinya Gus Miftah menjadi layar lebar. Jadi cerita aku kula didadak ke film. Tadi film. Jadi perjuangan Gus Miftah ngaji teng kafe, teng lokalisasi, ketemu begengge, ketemu lonte, niku. Lah mungkin umpama enten bancine ya pemerannya Wawin lah, oh, Mas Jan nggih daftar. Aku melu main film, jadi apa germo. Oh, Ngoten Aku selamat. Oh Wahyu, oh Wahyu beda. Oh. Angelo. Hmm. Antar jemput lonte. ini <laughs> kula niku mikir, mosok kayak film. Tapi saya bu, Ini nanti ketika kemudian saya putuskan saya terima akan menjadi warisan jejak digital bagi para santri-santri, bagi para jamaah. Oh ben delok perjuangane Gus Miftah zaman awal bibit kawit babat alas ngaji teng lokalisasi mbiyen iki supaya dikenang oleh anak-anak kita. nyuwun Karena apa? Pada akhirnya nyuwun sewu termasuk au ilmin yung tafa'u bih niku, ilmu sing manfaat niku. Hari ini bisa kita maksimalkan melalui medsos Mila kenapa anak-anak PGM itu harus aktif pengajiannya abah diposting anak-anak YouTube gengon. Neng yola gawe judul gitu saya ngapik titik. Kadang-kadang YouTube judulnya ramu tuh, Engko Gus Miftah arep gawe film perjalanan dunia malam umpamane. Engko ana sing gawe YouTube, wah Gus Miftah gawe film judul apa beranak dalam kubur. <laughs> kerek cangkeme itu loh, Ada. Lah, kula khawatir kalau kemudian kita tidak meninggalkan jejak-jejak digital niku nyuwun sewu. Karena semakin lama orang itu mun wegah maca kitab, mun wegah maca buku. Saniki nyuwun sewu postingan semenitan niku ya nyuwun sewu, lari ra umum. Padahal nyuwun sewu banyak postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab. Maka belajar dari wafatnya para ulama niku nyuwun sewu, wong-wong nom kaya kula niki. Kok kula niki malah ngomong kali Bunda, saya menolak tua. Hmm, karena umur itu just number, hanya sekedar angka. Milo kula niku Covid itu justru semakin fit. Jadi meningkatkan iman dengan pengajian, meningkatkan imun dengan olahraga. Uh, jadi kula ini malah awak kula kenceng. Jadi ngacengan terus ngoten niku malam Cie cie. Eh, angel angel ah wis angel angel Eh daripada awakmu malah ngomah nangis karo nyanyi dasku mumet dasmu lho lak tenan lah karena apa? Kalau kemudian kita tidak sekreatif mungkin Mas Imam untuk mewariskan hal-hal yang baik dan hari ini yang digemari melalui medsos ada ketinggalan maka kemarin pas kalau syuting kali Pak Ridwan Kamil di acara Gus Miftah niki minjang berubah jam tayangnya ini wengi teng iNews niku setiap hari Selasa habis maghrib 18.30 niki harinya dipindah hari Jumat jam 20 jadi berorang nabrak sholat ngisa mereka mengatakan apa lah bener niki Gus Miftah masuk TV tapi tidak sebagai seorang pemberi tausiah tetapi nopo? Sebagai seorang pembawa acara, host. Pak Erick Thohir bilang, ini keren Gus. Kenapa Pak Menteri? Tokso tapi ada tausiahnya. Nah, keren banget nih. Milo bincang tanggal 6 likur kalau syuting bintang tamunya sinten? Mas jadi korbuser. Lah kalau ngomong kalau jadi korbuser, saya bisa menjadi seperti kamu sebagai seorang host. Tapi gue raiso kayak aku nggak tausiah. Ayo ada yang e ngopo we. Ayo. Kek Dedi tahu sih ayo apa? yang ngapa ayo? Bapak Ibu, bahwa kepala saya ini buta. <laughs> Oh, Kayak pangsit. <laughs> lah, tenan Set, gitu. Sit, bukaan dasmu set malah habis set. Ah, lah mana? Niki, Niki persatuannya perbakin. Hmm. Persatuan Baduk Kincelong. Ah. Lah cara orang Yogyakarta ini Mataram, manusia tanpa rambut. <laughs> Lah wawin niki MTT, manusia tanpa titit perbakin Gus, perbakin juga. Apa wi? Persatuan Banji Miskin. <laughs> banji miskin. Wis banji kere. Lah wame niku lak nate jajan gudeg nang Solo kali kula. Pakai apa Mas Awin? Telur. Iya. Lah bakule ra krungu. Nganggo napa Mas Awin telur? tetep ora krungu nganggo napa mas awin ndok Maka belajar dari para ulama yang hari ini meninggalkan kita niku nyuwun sewu. Harus semakin produktif. Maka bocah-bocah YouTube, mbok siapapun kalian lah. Ayo leh ngaji bareng-bareng saya ngapi-api. Mila nyuwun sewu sak kalau terus teruske Aku pengen bocah-bocah ini nyanyi santri maksiat. saya nyanyi sapa? Aku bantu ya. Eh. Ayo nyanyi le. ke. Saat terdengar rekaman karo Abah besok. jadi besok Wawin saingan nih. Kalau niku ngerti kok. Wawin niku lah nyekel mic mesti gini. <laughs> Sok gaya. Padahal lah ning omah ya. <laughs> Nyanyi solawatan selawatan lagu ini santri maksiat supaya bocah-bocah niki santri ra kakean maksiat ngoten. Santri yo. Lah sing digosok iki sandal yo lumrah. Kadang-kadang sempak lo digosok. Nah, itu gitu. Sing gosok ukurane S, sing digosok XL. Lah ya aduh ya ora muat to, kegedean oh, to. Iya. Ngelak. Sallu ala Nabi Muhammad. Gracias. kira nggih rekaman apik ra, Win? Nganggo mic, Win, cekel mic, Win. Kudune nek niki nek mboten ngagem uh, duet kalih kula elek niki. <laughs> Nggih niki. Ini cocok niku. Video klipnya kali kula. <laughs> Sing pemeran santri maksiat kowe ya. Jadi <laughs> aku ngonangi kowe pas ngelonde kan. Jadi niku kula ngomong kali bocah-bocah kula mburi niki. Alkindiliah Ben nih. cok, lah niki pun normal sok pengajian teng mudi-mudi, mundi niki bocah-bocah kula ajak. Lah niku pengalamannya nih gue gula ngomong. Kadang-kadang, lah kue selo terus. Lah wong kuwi ana sing nanggepe malah mau DP kok. Aja dibatalke ya. jadi pengalaman mergo bunda itu kadang-kadang ngandani santri wancine jumatan abah wis ning masjid bocah-bocah nembe atus gitu. sampai sholat jumat niku lho buk lah pedok banget aku iki jumatan ning masjid dhewe ning pondok dhewe kok iso masbuk lho wonge ya teko iki hmm. ya melu guyu asu Melo gara-gara pengalaman niku Mas Imam, lah dadi lagu niki kau Masuk Mas Imam ya. Masuk. ada Masuk wae kok. Apal pun. senajan to aku orang ganteng kaya Dori lah yo Oh. <laughs> Lah yo saingan matamu saingan orang Lah yo sing penting aku lah bojoku bunda. <laughs> Hai Jin. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah tujuan kula nggih namung damel pepeling mawon. Niki tetep sesuk mlebu surga niki. Ya cangkeme diobong dhisik. Wak wak. Wak wak. Lah semua cara niku kula tempuh supaya apa? Ya kabeh wong gelem melu ngaji ngono lho, Win. Sampai saya bisa itu tanggal 24, kalau pengen ngaji teng klub-klub ana oh, nyuwun sewu teng warung-warung kopi gede teng Yogyakarta, Anak-anak muda milenial aja kula ajak ngaji ayo. Apalah istilahnya hibah lah, Gus Miftah membedah lah atau ngobam lah, ngobrol bareng Gus Miftah lah. Atau kobam lah, ke orang bertanya aku menjawab lah. Supaya nopo? Ini akan menjadi warisan Mas Iman. Termasuk nanti film yang akan kita buat, macam-macam. Ono sing ngomong kok Aji mumpung Gus. Lah aku ki mumpung apa? Aku YouTube yura mangan duit saka YouTube. Kalau orang ngerti duit YouTube niku rupane kaya ngapa orang paham kula. Hah? Abang. Kalau sing lemu kan cetok. Kayak ki mati urep dari Gus Miftah yang ngomongan. Iku mangane sound system kok. Oh, masa awak weteng kabeh ya kuwi. Karena apa? Genyuan saya ini menjadi sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Kulo niku sedih tenan. Begitu dikabari isuk wau kula pas salat tahajud, Gus meninggal. Ya Allah. Padahal dipun ngendikaken man lam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafikun. Sing sapa wonge ora susah kelawan sedone para ulama fahuwa munafik berarti dia munafik. Dadi lah ono dikabari ono kiai sakit, nopo nopo jenengan dongak, Ya Allah muga-muga Pak Kiai niku jenengan paringi waras. Ora kok mlehno Pak Kiai sakit ya, mau ah, muga-muga mudar. Wah hati-hati gue. Soalnya nopo Mautul alim, mautul alam. Sedone wong alim niku persasat sedone alam donya. ini niki donyo niku wis tua banyak kasus wong mati mergo covid ora disolati jadi bu covid tenan apa di covid covid ki kulo mboten paham nggih napa mboten wong ora kabeh niku covid asline ana wong kena asma mati ya sing didol e ngono wong kena kan wong korengen mati covid nah di kopat covid ki kita itu mendukung support kepada semua tenaga medis tapi yon ya yon sewu tetep mawon ana sing nakal kadang-kadang nyuwun saya kaya wingi rame sing teng teng uh, medsos niku. Napa mati bojone niki ustazah nyuwun saya di foto foto padahal wong wedok. Ana meneh salat jenazah nganggo ruko. Goblok, goblok. Ki madhabe sapa meneh kuwi. Tapi tenan sesuk lak sing mati wawin tetap tak ruko rukokke. Sujud kula. Soalnya napa dosane kakean. Ben Gusti Allah lak ngapura iki tenanan men. Ilang gini iki Jangan sampai kemudian gara-gara ini kita kemudian malah kehilangan Allah. Maka nyuwun sewu. Paku-pakune agama niku kan jenengan dongake kabeh. Kula niku kelingan, kenapa kok saya minta pengajian segera dibuka? Orang sanggih kula. Niku kula nyuwun sewu. Niku wonten sembako, ada 300 400 sembako niku bun ya. Bapak Ibu sing rawuh dalu menika ning omah ra duwe beras tenan, mang jaluk mungkin kula wene. Kecuali wong mriki, lah wong mriki kabeh kula wene di luar masyarakat sini sing jenengan mriki wau ning omah ra duwe beras ra duwe mungkin ngomong mawon niku kula tasih enten stok 300 sampai 400 kardus sembako tak enak gratis manjaluk ora usah nggawa surat keterangan miskin miskin sini oh kaya wong mriki wingi didata dipikir jaluk KTP niku aja nampa sumbangan <laughs> bono saya sewu daftar rondo <laughs> kere kere ini Sadrenge kalau terus kayak ngaji nih, niki enten sing badimu mualaf, monggo munggah panggung sing badi sadat. Tadi ada dua orang, yang satu dari Gresik, yang satu dari Jogja. Oh, Kalimantan. Mana-mana? Yang lain tadi mana? Sing badimu alaf pergi, depannya Pak calon Bupati Bluroni. Monggo Ibu saking Gresik oh, Niki saking pundi? Kalimantan. Bocah Pak Wiratomo pun di, Sing Jogja. Monggo sampai pergi, pergi, pergi, pergi. Minggah mriki mboten apa Bu? Mriki mboten ana apa? Dadi lek ana sing takon Miftah kala ngaji karo miso-miso apa ana hikmahe? Lah iki hikmahe iki lho. Heeh, do kemindil. Kindiliah. Monggo mriki Bu, mriki mriki mriki. Tolong Mas uh, dikasih mic. Pak Wiratno wae bocahe Pak Wiratno pundi sing badhe mualaf? Pak Wi, Iki pengen malah pengen kafir iki? <laughs> oh santri. Sampun Pak Wi, bocah jenengan Pak Wi. Oh, mriki-mriki sekalian. Engkang badhe sadat monggo. Yang dari ganti warna mana ganti warna? Oh, tong mingking, mriki-mriki. Oh, monggo monggo Bu. Engkang pundi? Kali-kalian apa? Oh, dia mau bareng ngising. Wah. Angel, angel. Lah wong kiye diwak iki Bendi? Oh, ganti warna yang ini. Sing Kalimantan iki to? Oh, Panardi. Ngimpun pun ini berarti. Namine Ibu sinten? niki sing niki jenengan nggih. Yeah. Emi Dwi Setiti. Iya, em, Emi Dwi Setiti. Dwi Setiti. Setiti. Saking pun Bu Emi. Aku lo asli Jember namun tinggalipun wonten Gresik. Oh, Gresik. Agama sebelumnya? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Satunya Ibu siapa? Ibu Sri Artuti. Sri? Sri Artuti. Oh, lah pikir Astuti tak gibuk padha bojoku untung Ar Artuti saking pundi Bu Artuti aslinya Kalimantan kula asline Prambanan lho sing ngomong Kalimantan mau sapa gitu tapi eh? tinggalnya eh? di Kalimantan mas oh tinggalnya di Kalimantan iya. oh angel angel angel temen tuturanmu agama sebelumnya apa ibu Memang awalnya saya Islam, terus kemudian Hmm. Uh, masuk oleh ikut suami uh. Uh, ah, dari Kristen Protestan. Oh, oke. Okay. Masuk Islam bukan karena paksaan, gih? Kalau ibu dari Gresik tahu Gus Miftah dari mana ibu? Dari YouTube. Oh dari YouTube, hmm. wali YouTube. <laughs> Belum masih mam, dajal, wali YouTube. Melongo hmm. <laughs> ngono sih, sing dipostingnya sing api-api win. Oh, oh. Besok wawin tak gak film lah, Banci Tobat. Kalau ibu siapa Artuti sudah tahu Gus Miftah dari mana? Dari teman. Oh dari teman. Iya. Oh dari santrinya Gus Miftah, dari teman. Ngono ora apa-apa, wis sing lemu-lemu kuwi. Ah, ora apa-apa dirani lemu. Ora apa-apa aku dirani lemu mergo mangan sego. Daripada kowe guru gaweane mangan kanca. Iya. <laughs> Ya ya ya ya ya ya. Angel ya. ah, angel. Ah, Mohon sakit sadat. Yang ini dereng. Ya, satu-satu aja digantian ke Ben ora salah. Pun yang seni beliau-beliau berdua masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Saya juga tidak pernah mengenal beliau sebelumnya, nggih. Semua semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nyekseni tiang sahadat ngerti ini kalih nyuwun kalih Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga jenengan netepakan iman lan Islam kula lan mugi-mugi panjenengan mboten sekali-kali mematikan kulo dalam keadaan non Islam tetap dalam keadaan iman dan Islam amin Allahumma amin soalnya sing jamin itu namung Gusti Allah kayak layarnya keter kalau kayak zaman TVRI zaman Bian kalau tahun rong ewu rong puluh layarnya keter gitu Kayak TVRI zaman Bian. Kaya sepeda zaman plombir. Masa ya apa dan dandani anten ngene-ngene. Jans. Musro. Ana. Iki ger lho Ibu sinten namine apa? Bu Emi. Emi riyen nggih. Emi Emi Dwi Setitik. Nah, Emi Dwi Setitik. Setitik ya. Lah yo ya buta kawe ora Ibu wa tindak mriki kali sinten? Piyambakan. Piyambak. Nitih nopo Bis. Bis. Lajeng Masyaallah. Saking Gresik jam pinten? Jam 8. Jam 8. Wole jeng wau. Allah. Ini kalau wong seniat tenan iki. Langsung dijemput kalian santri sembah nggih santri. Nggih. Masyaallah. Mungkin ongkos bisa kalau ganti. Ya Bun ya. Nah, diganti. Ongkos haji, ya tak dongake. Khusus wawin tak inepe ini hotel ning sekamar kali Sumanto. Asalah. Terus kula nggih bis. Sama kowe ngebis kowe. Ya, engko tak cepet ke bokong bis. Bu Emi Dwi Setiti, diterokke Gus Mitah nggih. Nggih. dia diagem. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Gila dari wong topo aja gayawe. Kemarin podading, hari ini semangka. Uh, Kemarin dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Oleh oh, Jeru. Eh, jeru. Eh dibayar mergo cangkeme sih. Wow, Bu Sisa ini saat ini nomor kali Bu Sri Aratuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna an Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahuma binuril iman, binuril islam, binuril Quran, binuri sayidina Muhammad, binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin kalau dia ingin betul paham kok uang niku pulau wingi teng Jakarta nggih tiang kali sak keluarga, tiang Cina. Gus, saya pengen masuk Islam, mohon dibimbing. Dan insya Allah, benjang tanggal pitu likur pas kulo syuting teng Jakarta, ada satu artis yang sudah kontak ke Mas Awan, manajernya Abah di Jakarta, untuk menjadi seorang muslimah. Pengen syahadat. Semoga-moga koncone dhewe tambah kathah nggih. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kalau ada barangnya kau, kawan dengkulku lemes banget nih. Semoga-moga anu gih istiqomah gih. mungkin Mengke tak wenehi gitu ku rukuh. Nggih, rukuh. Termasuk wawin, tak kayak rukuh. Sarung. Oh, sarung toh. Oh, tobat. Ya Allah, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Anu, Aku tak ngombe wedang dhisik, wawin karo pangsit nyanyi dhisik. Oh. Tarik Sri. Madam, ibu ibu mriki. Tengok mriki bulan apa. Nyanyirin, aku tak ngopi dhisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, okay. <clears throat> sebuah lagu herbal. Kok herbal? Suka teki. Oh iya. Lagu kok herbal. Sebelum suka teki. angel, angel, angel, angel. Ganti lagu uang kuwi wae. Apa kuwi? Sing putih kuwi lho. Uang kok sandung lamur tok to kuwi. Wis kuwi ora ngerti. Mangane sound system dene. <laughs> <laughs> wak wak wak. Awak mau ngerti lah. Gajah kae. Yeah. Seumur hidup kelone kapan rono sing ngerti. Kan aku kon gue Lampung gon gajah. Jadi pelatih gajah kira tau ngerti kapan gajah kayak kelon. Soalnya apa gajah kisin. Wawak gede manuke cilik. Lah. Oh iya iya. Lah biasanya wong ki kok awak gede berarti manuke. aku rawani. eh, eh, gue jajal kaya ngo, gue rak kaya <laughs> lale po irong ngono. Watung. Allah. Ki iso ne mbayangke Wamin ki. Ya mbayangke wong aku ngurku dhewe tak goleki ora enek kok. Oh. Ah. Aku dudu apa? <laughs> Kowe arep nyanyi apa? Nyanyi sing teki herba. Teki. Ki mulai piye? Aku tak iya, iya. sing Saya Iya. Sing sing kowe, aku sing ngalah kowe nyanyi. Terus berarti Ki lagune ki yo. Yo lagu kok. Aku tak sing ah. Terima mundur timbang loro ati. Masyaallah. Amin. Iki lagu. Tak pikir solawatan. Oh, rai kira aku dengan iki. Oh, alah. Ta'u ain ain. Ain. ain. Kaya kelelagan salah kok. Ta'o ya ning kowe wis lali. orang bakal balik. anu bule cangkeme ombo banget ini sarai cangkem kabuk ya cengkokmu angel men eh, ini kan modifikasi oh, kalau selawatan ini jadi karakternya jelas oh kol-kola kada kol-kola tajwidnya makhrajul hurufnya mesti jelas masya Allah far eh, fa fa farib bahasa angel ini klab lho ini klab lho paribasan awal urip karibalung lila kalakoni gogro kabeh ki resik ana sik ana penyedot debu ra iki. <laughs> Gogro kabeh ku nggonakmu ya. kuwi. Oh, dereke Gus Miftah kudu semangat. Kudu semangat. Pangsir ki salah. Kuwi pun nggih. Gogro ki apane <laughs> ora ana isine. Ora ana isine gogrok. Ha iki. Wong oh, niku anu kok sanes sanes kok niku kok. Napa? Ah, niku andeng-andeng. <laughs> Andeng-andeng ciklok. Kuwi sapa sing teko kuwi? Eh? Oh Mas Dori mau nggak Enggak. Pindah malah. Oh Mas Nada. Oh, ana tamu. Enggak mriki sing tamu meneh sapa kuwi? Alhamdulillah. Oh, Pak Abdul Halim, Bantul. Ah, oh, mriki, pergi. mriki. apa sih sini? Oh, Pak Agus, Pak Bub. Ya, Pokoknya pondogi pondok iki ini kebak calon. Pokoknya mbuh kabeh tak tompo, pokoknya nggih. Pak. Hmm. Enggak, pinarak mriki. Lah, itu ada telu berarti. ada Bluro Bantul, Aro Sleman. Pak Alim mriki jajar kali cah Bluro nih <laughs> Protokoler, tos. Nah, mriki mriki. Pak Agus mriki mriki mriki mriki. Mriki mriki jajar mriki. Wayang-wayange ah Nah, mriki. Kuwabe teko, ada yang nggo duit raya <laughs> ya Allah monggo on bocah-bocah laskar lungguh kono wae rasa lungo, kono ae kowe kono kono ah lungguh kono lungguh laskar wedi kotor yo apa eh lungguh ning isor aja ning kono nutupi ning isor lungguh e. lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh kowe iki apa meneh iki iki pas lha iki ketoke ning arep panggung nyoh ngono begitu mulih bayar bah ngono e. Eh, senang angel angel. Selalu ala Nabi Muhammad. Eh nika kau barnya ke tiang. Saniki wancine niki. Kulo jeng nyuwok wong telu niki. Itu aku janji. Niki bocah kulo saking bluro. wingi wakil bupati. Niki santri kesayangannya Gus Ali Tulangan Sidoarjo mereka. Weh, sampai sudah di bupati lali giyebuk orangnya. Nggih, soalé niki melu kula mun dangu Pak Arif Roman niki. Ya, dongake muga-muga dadi Bupati Blora. Pak Halim gebuk rae. Ya? <laughs> Ora lah Pak Halim kiai soalé. Ya, saat niki Pak Arif, Pak Abdul Halim, kali Mas Agus semuanya berdiri. Berdiri, gerak. Menangan kiai kok. Ya. <laughs> Mikir di Miki. Per tak kasih waktu tiga menit. Hmm, dari Pak Arif yang duluan pertama datang. Mikirin, Yang pertama calon Bupati Bluro, Saudara Arif Rokman. Waktu tiga menit kecuali kandel tambahi. <laughs> kandel yang nyalon bupati malah jalo aku ragat. Ya? Monggo Pak Arif. Tersun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru saya Gus Miftah, teman-teman saya Mas Halim, Mas Agus. Saya datang sini niatnya mau ngaji dengan Gus Miftah. Itu itu ya, aku jamaah. Ya. ya. Gus Miftah ini penggemarnya jamaahnya di Blora banyak sekali. Ya, kita merindukan nanti semoga kalau diamanai jadi Bupati Blora akan sering hadir di Blora. Amin. Uh, untuk memberikan menopo tausiahnya di Blora karena sangat dirindukan untuk hadir di Blora. Mohon doa restu seluruh jamaah. Semoga mohon doanya untuk Kabupaten Blora. Kalau nanti yang jadi bupati santrinya Gus Miftah, semoga akan lebih maju dan barokah. Amin. Atur suwun, Allahumma fiqil tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, nah, niki yo ya Gus, yo ya tetap sesok Oh kok apa ya istilahnya kiai sing bu, sing pas niku kira-kira kiai sing bupati napa bupati sing kiai eh kula tak takon luwe penting kiai ini napa bupati ini nah, nah jadi sesuk niku lah Pak Halim niki jadi bupati mboten lah niku mboten santri-santri niku begitu ditanya kowe iki dadi santri iso dadi apa Wah, jawab iso kaya Pak Abdul Halim. Wah, ngono. Jadi ternyata santri niku iso dadi nopo mawon. Santri iso dadi presiden. Sinten? Gus Dur. Santri wakil presiden. Ki Maruf. Santri dadi wakil gubernur Gus Yasin. Santri jadi gubernur Bu Khofifah. Nggih mboten. Santri dadi kiai viral Lah, niku jadi supaya kemudian orang itu punya cita-cita. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Lah, Milo Pak Abdul Halim, tiga menit dari sekarang. Kesuwen disemprit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Miftah, Kiai berjuta umat yang saya cintai, saya hormati, Bapak Ibu sedaya jamaah Al-Kintiliyah Al-Bantuliyah wonten mboten niki? Wonten. Saking pundi nika sing Bantul nika? Ja, tak absen sing Bantul ngacung. Walah alah sakmene kae. <laughs> Luar biasa niki. Jamaah Al-Kintiliyah Al-Bantuliyah saking asuhanipun Gus Miftah luar biasa banyaknya Bapak Ibu lan sederek sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah dalu punika kita saged makempal nglajengaken eh, majelis mujahadah zikrul ghafilin malam Ahad Paing wonten dalemipun Gus Miftah punika mugi-mugi majelis mujahadah, majelis taklim punika saged ningkataken ngelmu ngamalan ibadah kita wonten ngarsanipun Allah ing akhiripun kita sedaya kaparingan husnul khotimah mekaten Bapak Ibu derek remen derek bingah derek mangayu bagya anggenipun Bapak Ibu sedaya nderekaken Gus Miftah wonten majelis-majelis mujahadah majelis taklim kados dalu punika matur nuwun onjih pitepangan rumiyin gandeng kula niki dudu wong terkenal kaya Gus Miftah kula perlu pitepangan nami kula Abdul Halim Muslih nek kedawan Kang Halim ngoten mawon nggih niki sing wong Bantul kenal kula mboten niki Alhamdulillah <laughs> Nggih nggih matur nuwun Mekaten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nomor telu niki calon wakil bupati Sleman. Kula niku kan biyen gaweane niku ya tukang gawe bupati. Ning kula rong tahu oleh manfaat sangka bupati. Estu niku, estu. Kula niku rong tahu ceritane sambat kali bupati bab napa mawon. Makin Milo bareng-bareng bareng wong telu niki sambutan awake dhewe kabeh duwe wasiat kagem bupati, calon bupati, calon wakil bupati. Nggih? Nah, mila nyuwun sewu niki pondok niku manggone teng Sleman, tapi alhamdulillah duki dinten menika kula dereng nate angsal bantuan saking Kabupaten Sleman. Kau tahu? Jadi nyuwun sewu, kalau di daerah-daerah lain niku nyuwun sewu kaya teng Sumatera, teng Kalimantan, teng Sulawesi pundi-pundi. Kalau ada orang daerahnya niku jadi menonjol ngoten niku jadi kebanggaan daerah. lagu kula niku teng Sleman belas yang gagas nggih mboten enten. Kula yo ya ora njaluk digagas. Kula ora digagas bupati ora popo apa sing penting infinity. Infinity oh, wong desa kuwi ya? <laughs> Napa niku Mas? Infinity itu kekuatan tidak terbatas. Oh, kekuatan tidak terbatas. Yeah. Kalih Gus, sesungguhnya ini Gus mumpung jenengan maringi kesempatan matur. Terus nyuwun pangestu sekaligus niki sebagai pemanasan. Niku kan film layar lebar yang nanti akan diproduksi bersama-sama dengan PBNU melalui Gih. NU Channel. Film layar lebarnya judulnya Infinity yang tadi Gus Miftah sudah menceritakan. Nah, sebelum niku kangi pemanasan kita pengen juga mohon barokah doa Gus Miftah dan semua yang hadir jamaah kita lagi mempersiapkan produksi apa film super santri superhero nya santri yang nanti insya Allah Gus Miftah akan kita daulat menjadi kiai langit di sananya setuju ya jamaah setuju ya saya setuju oke okay. saniki lek setuju mulai Saniki. niki biasa kan bapak ibu uh, diajak sodakoan biasa toh lah niki kula nyuwun sedakohe Bapak Ibu kangge Gus Miftah official dan NU NO channel sedakohe mboten sedakoh duit tapi sedakoh sab sampun sabrek napa dereng lek dereng sabrek kebangetan sing rawuh nggih sabrek Gus Miftah official sabrek NU channel sakit ngertos nih subscribe mboten Bu buatan beto HP no buatan apa buatan Coba dijajal pun subscribe no dereng. Nggih pun mangke nyuwun apa barokah Bapak Ibu sedaya mumpung niki mulai awal Maulid Gus. Nggih. Niki nyuwun diwasaken solawat Hasbi Robi Gus. Nggih, mungkin Hasbi Robi penutupan. Nggih, penutupan. Saniki rumangsa dosa riyin, niki menjen dadi uh, soundtrack filme Gus Miftah Benjang. Pun. Bon. Sallu ala Nabi Muhammad bebas. Saderenge ndonga. Kuwi cangkeme ngopo to? Ibu Bapak, kenapa ini perlu saya sampaikan supaya audi kabeh selamat. Amin. Amin. Nomor siji. Ada yang mengatakan bersih itu menjamin tidak kena corona. Ternyata teori ini salah. Buktinya nopo? Prancis niku negara sing paling resik sak donya nomor 5. Tapi kenyataannya Prancis niku sing kena Covid 470 ribu. 470 ribu. Artinya apa? Tidak ada jaminan wong sing resik kuwi ora kena corona. Nomor siji. Nomor loro. Katanya corona itu takut dengan panas. Bukteke Iran. Iran itu negara sing paling panas karena gurun pasir. Tapi jenengan ngerti? yang terpapar COVID-19 di Iran 67 ribu nomor loro nomor telu wong niku lah hati-hati lah bakal kena corona sing kondo sopo pangeran Charles Inggris sak keluargane kena corona padahal dikawal karo pasukan teng Inggris nomor telu nomor papat ini wong niku lah nyuwun sewu sregep olahraga bakal kena corona sing kondo sopo Cristiano Ronaldo corona Zlatan Ibrahimovic corona. Valentino Rossi corona. nggak ada jaminan. Presiden dengan segera protokolernya tidak kena corona. Buktinya Donald Trump kena. Ayo harap yang ngopo Dokter sing ngerti kesehatan ora bakal kena. Teng Indonesia sing sedo bon 100 dokter lebih. Tak balik saya. kayak kekrek cangkemmu lho. Nah. Saniki diwale. Kalau memang corona itu hanya menyentuh orang-orang yang kotor, kudune pengamen, gelandangan, wong edan, itu seharusnya banyak orang-orang yang tinggal di tempat kumuh, compang-camping, kudune kena corona. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mendengar wong edan itu kena corona. Mboten, kula pengen jenengan ngajak kula ajak mikir Lah mengki kok iso ngono ki sak janjene wonten apa to Gus ngono lho. kowe wong desa ngomong konspirasi ya lah lah cangkemmu gaya. Ah. Oh, biasanya mangan sambal terasi ya konspirasi. Ngono sih. Lah kula niku percaya corona niku wonten, wonten tetep wonten. Covid-19 niku wonten. Lah Maksud kula niku kok iki iki beda teori karo praktek iki beda iki ana apa ngoten. Nggih, mula ngrungokke dhisik. Hmm. Sing mulih dhisik corona. <laughs> Ayah modar mulia mulia. Ah. Padahal cintaku padamu seperti coronavirus tidak nampak tapi sangat serius Dani, hei bunda <laughs> ayu nih pesek eh, ayu wayai wayai wayai matamu sandunya ini golek kaya bunda gue kangelan tenan limited edition bentuk irung sing kaya ngono niku suwangel niku. Kalau wes suwe ada begitu covid, wah bentino ketemu, ben lebu kamar, kayak bian kaitil. Tul jaina ora nudel ora pena, nudel krasa pena sing didudel ndanga ndanga. Angel angel. Nah. Iki wong iki ngaduk pengen kena corona apa iki? Oh, ora. Jenengan persani, pengamen, pemulung, gelandangan, kula wingi bagi-bagi sembako ning dalan niku. Nggo turu ning gerobak jura kena corona niku. Bahkan wong edan niku kula dereng krungu. Bahkan wong edan niku sehat terus. Jenengan persani jalu wong edan niku. Kudanan, ya ora pilek, turu pinggir dalan ya ora masuk angin. Buktine ra ono. Wong edan kok njaluk kerokan niku ra ono. Mangan sego bosok wetenge ya ora mules. Nggih. Pertanyaannya, kenapa orang edan niku ora tau lara? Soale ra beban pikiran. Milo jamaah Al-Kindiliyah yang jenengan pengen sehat terus dadi wong Lho lak goblok to, dadi wong sing ora duwe beban pikiran, goblok, goblok iki lho. Kok malah edan iki saka ngendi to iki? Aja kakean beban pikiran. Ayo saya ini tak takon. Kira-kira jenengan karo calon bupati ini luwih kakean pun di pikirane? calon bupati mila sing potensi edan jenengan apa calon bupati lu kan ngaten Mila supaya ora terlalu abot beban pikirannya ya ketemu kiai men sengandani sing ngandani kados wa wasiatin jenengan aja neko-neko aja leno aja nakal. Soale wong niku ketangkep KPK biasanya mergo neko-neko mergo leno mergo nakal niku saat ini sing dicekel KPK niku 120 bupati wali kota ini. Kulo mboten pengen salah satu di antara mereka menjadi nomor 121. Mila kudu selamat. Engko lagi sini kesini Kayak mbiyen arep nyalon sowane sapa to? Gus Miftah ngono. Oh, Saat ini cekel KPK, waduh yo. Langsung kula barang diselidiki. Jangan-jangan menerima transferan. Ya Allah. Zong. <laughs> Zong. Pokoknya uang uang niku selamat men kula seneng pas ngaji ning Bantul sesuk kancani Pak Halim, ngaji ning Sleman kancani Pak Agus. tapi kula wis seneng, santai mawon. Uang kulo niku ajeng tuku tanah ngarep niku urung lunas e kurang njaluk kok. Hmm, tenan. Aku ki ngomong ini orang jaluk, mun ben krungu. Kode matamu. Oh, sesuk ambil aja nganti mergo duit. Nggih napa arrosi wal murtasi finar sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neroko Ayo ibu-ibu milih bundi nyogok napa disogok? Eh? Nyogok napa disogok? Oh malah sogok-sogokan nih piye Angel, angel. Tarik Sri. Mongko. Lah kenapa teori kali praktek niki kok bedo? Jawabannya sederhana karena nyuwun sewu, Gusti Allah kok mau atur, ora iso. Gusti Allah kok mau atur. Teori, akal, kok apapun niku nyuwun sewu, ora iso. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul magirin, Sing pinter ngreka daya niku namung Gusti Allah. Mila kula ngomong kali pemerintah niki men men dirungokke pemerintah. Lak wingi demo Sing kados ngoten bakar-bakar cangkeme muncrat kabeh bengok-bengok, ora nambah COVID-19. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, pemerintah hari ini harus lebih lunak untuk membuka pengajian dan majelis taklim. Mila kula niku suweneng karo sultan, ngarsa dalem niku lak ngendikan, Ngarso dalam ini ada peningkatan jumlah covid di Yogyakarta bagaimana? Terus biasa wae, tetap beraktivitas, rakyat juga butuh makan. Gini apa, badan Gini, sing penting jaga protokoler. Waloro ya dilebok ke rumah sakit, gini rampung tadi ku. Jangan dibuat jelimet. ini demo oleh ngaji ra oleh. Mula kula orang gagas. Kok ono umpama umpamane yang ngelarang? Gus, turun sewu, nggak boleh pengajian. Oh, tak lawan kok nih, tenan. Kula ora urusan kok kula. Gini apa, badan? Kok sampai ono wong moro ini Gus Miftah nggak boleh pengajian baru seperti tak lawan tuh Wong demo kayak ngono. Apa perlu rakyat sing biasa melu ngaji niku demo riyen supaya diizini nggih napa mboten? Ngono lho. Dadi sing fair-fair mawon. Mila ngarsa dalem niku leres, lak lore tambake. Wong nyatane awake dhewe niki kata sing nyuwon sewu sudah mulai PSBB. Napa niku begitu dompet dibuka PSBB. Pas saya buka bersih mergo wis ora ana isine nggih napa mboten ayo saiki nyuwun sewu pejabat pundi sing nyediake sembako kaya pondok sing didom enten apa mboten ora ana mila sepinda male kula ulangi niki jamaah sing rawuh mbok keng Bantul Sleman Blora napa pundi mawon sing jenengan ra duwe sembako tenan mungkin mampir teng Buri njikok paket setunggal-setunggal ayo calon bupati rawani aku wani kok kepiye ta Soalnya calon bupati ngono malah menderani suap lah kula lah mboten nyalon nopo napa gini apa mboten? Ayo mila nyuwun sewu. Niki waktu ini carane pripun? kulo kemutan. Allah la yughayyiru ma kaumin hatta yughayyiru rumah bi fusihim Kita rubah keadaan ini. Tetap menjaga jarak, dipatuhi dan lain sebagainya. Tapi ya ayolah diberi keluasan. kalau kalau wingi kalau ngaji tempat Kalongan tempat Malang ditelepon kali Pak Ganjar, gue sejauh ngaji dice Lah apa Pak? Iki viral kini medsos gara-gara Gus Miftah ngaji. Lah kula jawab, kula niku lak ngaji mergo diundang karo panitia. Panitia niku wani gawe pengajian mergo angsal izin saka Kapolres, Bupati sak piturute. Umpama dilarang kudune aparate ya ora ngetokke izin. Kok kula ngaji sing disalah-salahke kula. Niku lak ora nalar, niku jenenge jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Mila nyuwun sewu kudune saya mau takutkan abu buahmu Pak Ganjar. Kulo lagi ngomong ngoten. Wong kula niku iso teko pundi-pundi mergo diundang karo pani panitia. Masa ya kula marang aku dengan ngaji koyo kiai Rapa Ayu. Wah. Ya aku mending kelon ning karo bojoku kok. ke, Tarik, sis, aku ngono. Bojoku langsung semangka. Nah. Hai sis. Insya Allah. Tarik pun matamu tarik. Oh bunda anuku pengertian banget oh. Kulo mulai ngaji kesel, sambut, tongkatnya dijiko, belangkonnya dicopot, katoknya ke. Bunda takon, apa ke saya? Nggih aku kesel bun, mang melumah, lah tapi tak ida-ida. Ya Allah, tidak ida kok melumah iki Ila pun dungo bareng-bareng mau. Mudah-mudahan keadaan ini kita dikasih kesempatan untuk oleh Allah untuk merubahnya, nggih. Dan mawon pun to. Maka jenengan sesuk persani dina Jumat deng Ayu News TV niku lak nonton YouTube e. Niku kula kali Parituan Kamil berbicara soal vaksin. Sak janjane vaksin iki kepiye? Wis dijajal wingi kali Parituan Kamil. Niku supaya ada lebih paham. Ya pun, saya ngadeg hasbi robi bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Ampun kuntur sadherenge donga nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla minta iringan originnya la ilaha illallah hasbi rabbi jalla khusuk minta sama Allah hasbi rabbi kedua tangan kami ya Allah kami busukkan hati kami ya Allah kami teteskan air mata kami ya Allah untuk meminta kepadamu ya Allah jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala bala jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit tahun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob, kami meyakini ya Allah Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah Untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah penyakit ini ya Allah Kau musnahkan corona ini ya Allah Kau lenyapkan corona ini ya Allah Dengan kuasamu Dengan keakbaranmu Rahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah ya Rabb Jadikanlah bumi yang kami tempati ini kembali menjadi normal seperti setiap kala ya Allah Jadikanlah kami semua ya Allah Tidak diambil lagi dengan rasa ketakutan yang berlebihan ya Allah dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang senantiasa tiap hari kami harus hadapi ya Allah. Kami yakin ya Allah, corona ini hanya makhlukmu ya Allah. Corona ini hanya ciptaanmu ya Allah Dan engkau pula yang bisa melenyapkan dan menghilangkannya ya Allah Rahmatika ya Arhamar Hasbi